akan tetapi permasalahan fikih juga permasalahan yang cukup panjang. Dimulai dari kitab niyah, kitab ulu, kitab salat, kitab zakat, kitab haji dan kitab sebagainya. Maka saya pilih kitab al-buyu' yaitu kitab jual beli uh, eh, awal dari pengajian fikih kita. Mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa melanjutkan kepada kitab-kitab yang lainnya yang tidak kalah pentingnya pada kehidupan kita sehari-hari. Di hadapan antum semua ada satu lembar ringkasan tentang masalah muqaddimah kitab buyu' dan juga masalah macam-macam jual beli yang terlarang di dalam Islam. Dan mudah-mudahan akan menyusul masalah syarat-syarat uh, eh, di dalam jual beli pada minggu-minggu yang akan datang insyaallah taala. kitab Al-Buyu' dari kalimat ba' yabi' yaitu secara bahasa menukar oleh sebab itu si penjual di dalam bahasa Arab yang disebut isim fa'il disebut al-bai' yaitu penjual eh, si penjual sedangkan uh, si pembeli al-mubta' yaitu si pembeli dan uh, di dalam Islam hukum jual beli dianjurkan dan sangat disyariatkan sesuai dengan dalil kitab sunnah ijma kaum muslimin dan akal sehat jelasnya. Dan kita ketahui bahwa untuk mengetahui satu hukum maka kita tidak lepas dari tiga hukum ini. Hukum apakah ada di dalam Al-Qur'an? Kalau tidak ada di dalam Al-Qur'an maka baru ke sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada di sunnah baru kita melihat ijma'. Kalau seandainya berkumpul tiga dalil Tiga tadi kitab ada dalilnya Di dalam sunnah ada dalilnya Dan di dalam ijma Ijma ada dalilnya Maka Nyaris Tidak diizinkan bagi seseorang Untuk tidak mengetahuinya Seperti hukum wajibnya salat Jelas Hukum wajibnya salat diwajibkan dengan dalil kitab Al-Quran, hadis dan sunnah Rasulullah dan ijma' kaum muslimin. Kalau ada yang menyelisihinya, maka hukumannya lebih berat dan bisa keluar dari agama Islam. Dan sedangkan dalil jual beli di dalam Al-Quran, Ya ayuhal ladhina amanu, hal adullukum, ala tijarati hai orang-orang yang beriman apakah akan aku tunjukkan kepada kalian maukah aku tunjukkan kepada kalian atas suatu perdagangan dan perdagangan adalah jual beli dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat At-Taubah Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah sesungguhnya Allah membeli kaum mukminin apa harta jiwa jiwa dan harta mereka barang tukaran yang ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala apa bi anna lahumul jannah jiwa mereka dibeli oleh Allah dan diganti dengan surga dan itulah jual beli ya sedangkan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Eh, sangat banyak hadis-hadis yang nyaris menjadi mutawatir maknawi kalau seandainya kita kumpulkan dan bahkan Rasulullah SAW dan hampir setengah dari sahabat Rasulullah pekerjaannya adalah berjual beli seperti Abdul Rahman bin Auf Uthman bin Affan Abu Bakar Siddiqul Ummah dan eh, di bawah mereka Sa'id bin Musayyab eh, Abdullah bin Mubarak dan ribuan ulama lain dan eh, akal sehat juga tidak melarang kita untuk berjual beli karena manusia tidak bisa hidup sendirian karena manusia tidak bisa hidup sebatang kara dia membutuhkan yang lainnya dan eh, permisalan banyak sekali bahwa dia tidak bisa membuat barang eh, dengan dirinya sendiri akan tetapi dia membutuhkan orang lain sehingga harus mau tak mau harus eh, jual beli. Kalau seandainya tidak ada jual beli maka dapat membahayakan kehidupan seseorang. Allahu Ikhwani fillah Adapun rukun jual beli sebagaimana saya tulis pertama dengan adanya penjual penjual harus ada dengan syarat dia penjual yang harus memiliki barang dagangannya dengan hakiki barang dagangan yang dia miliki harus hak milik dia 100% atau dia diizinkan diwakilkan oleh si pemilik barang untuk menjual barang ini syarat penjual dan dia Rashid dia orang yang diperbolehkan untuk berjual beli sedangkan orang gila atau idiot dan sebagainya atau masih kecil maka tidak sah rukun jual beli tentang masalah penjual itu rukun yang pertama rukun yang kedua pembeli setiap yang menjual mesti ada yang membeli dan yang membeli disyaratkan dia diperbolehkan untuk bertindak diperbolehkan untuk berlaku di dalam Islam sedangkan orang yang gila idiot dan sebagainya atau orang yang tidak masih kecil yang belum diizinkan oleh orang tuanya maka tidak diperkenankan untuk berjual beli jual beli yang terjadi dengan pembeli yang tidak diizinkan oleh syariat maka jual belinya tidak sah dan batal dan harus dikembalikan kepada uh, eh, sepemiliknya. Yang kedua dan yang ketiga barang yang diperjualbelikan. Jadi ada penjual, penjual, pembeli dan ada barang yang dibeli dan dijual. Sudah jelas. Dengan syarat barang itu bersih, halal, ditentukan dapat diambil, diketahui barangnya sekalipun dengan contoh saja. Bersih dalam artian tidak khabih. Bersih ber, bukan ber, e, bersih dalam artian e, tidak e, sesuatu yang hina. Karena Allah Subhanahu wa taala wa mengatakan wa uhilla lakumut thayyibat wa hurrima alaikumul khaba'i dihalalkan bagi kalian yang segala yang baik-baik dan diharamkan segala yang buruk-buruk oleh sebab itu para ulama mempermasalahkan tentang masalah jual beli serangga memelihara serangga sudah itu dijual atau makan antum sudah pernah juga mendengar sekarang makanan cukup favorit yang juga katanya tinggi gizinya makan kecoa e, atau cacing dan sebagainya dan ini jelas di dalam adat kebiasaan kita termasuk binatang khaba'i termasuk yang ter yang menjijikkan dan tidak baik dijual. Oleh sebab itu dia tidak termasuk golongan yang eh, yaitu barang yang diperbolehkan jual beli halal. Sudah jelas nanti kita akan terangkan masalah barang-barang yang tidak halal atau jual beli yang tidak dihalalkan oleh Islam. Ada pertanyaan kenapa kita menyebutkan barang dagangan atau macam-macam jual beli yang terlarang. Tidak kita sebutkan macam-macam jual beli yang diperbolehkan. Kita katakan di sana ada kaidah tentang masalah muamalah itu berbeda dengan masalah kaidah ibadah. Di dalam masalah bab muamalah itu semuanya hukum asalnya boleh kecuali yang diharamkan oleh syariat. Sedangkan ibadah asal hukum ibadah adalah haram kecuali yang diperbolehkan oleh syariat. Jadi harus beda. Sehingga i, di dalam masalah muamalah yang halal itu tidak mungkin dihitung, tidak bisa di, di, di ditulis. Sedangkan yang haram sesuai dengan syariat kerana hukum asal muamalah asalnya ibaha, mubah boleh maka di dalam hal ini kita hanya bisa menyebutkan yang terlarang. Sedangkan yang tidak terlarang selain dari yang tidak disebutkan secara umum. Allah. Jadi itu. Eh, <clears throat> dan yang berikutnya diketahui barangnya. Barang yang kita apa itu barang yang diketahui ada Sedangkan barang yang tidak diketahui termasuk uh, perdagangan yang tidak diperbolehkan di dalam syariat. Sekalipun dengan contoh saja dalam artian Anda mau beli satu lusin pakaian. Tentu Anda tidak akan membuka satu lusinnya, tapi cukup contoh dihadirkan kepada Anda sudah itu Anda membawa lusinnya dan itu diperbolehkan di dalam syariat. Dan yang keempat salat yang berikutnya rukun. Jadi rukun. Jadi antum tahu perbedaan antara rukun dengan yang lainnya. Rukun kalau seandainya salah satu dari rukun ini batal maka batal jual beli. Itu yang disebut rukun. Saling rela, tidak ada paksaan. Kalau seandainya ada paksaan maka tidak sah jual beli tadi. Saling rela tidak ada paksaan jual beli tadi. Ah, yang kelima sirat ada lafaz bentuk jual beli. Lafaz ini menurut Imam Syafi'i harus dilafazkan. Dalam artian Anda mau beli barang, saya jual barang saya dengan harga sen. Anda katakan saya terima barang Anda dengan saya bayar. Menurut Imam Syafi'i. Akan tapi menurut jumhur ulama cukup sekalipun dengan isyarat, sekalipun dengan diam sekalipun dengan si pembeli memberikan uangnya dan si penjual memberikan barangnya sudah dianggap sah perdagangan tanpa silat lafaz. Kalau seandainya dilafazkan, subhanallah antum mau beli permen. Wah, beli permennya dengan harga 25 rupiah. Oh iya, saya terima. Nah, kapan selesainya orang berdagang? Apalagi ada 3 di supermarket dan sebagainya. Allahu a'lam. Soalnya. Itu masalah uh, eh, sirah. Dan ini jelas ini madhab jumhur ulama karena mengatakan uh, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an uh, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian makan harta an, harta antara kalian kecuali perdagangan yang kalian saling rela di sana. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan perdagangan boleh kita memakan harta seantara kita dengan syarat saling rela dan tidak ada syarat saling melafazkan menunjukkan bahwasanya lafaz tidak wajib disebutkan di dalam perdagangan akan tapi cukup saring rela saja saring rela merela Allah dan ini uh, rukun jual beli ada lima dan uh, ikhwani fillah sesungguhnya uh, masalah jual beli adalah permasalahan yang cukup penting di dalam kehidupan kita karena nyaris setiap kita mengalaminya khususnya orang-orang yang terjun langsung ke bisnis, ke perdagangan dan sebagainya. Akan tapi sebelum kita masuk ke masalah eh, macam-macam e, jual beli yang terlarang, kita katakan bahwa Ibnu Khaldun rahimahullah menyebutkan bahwa nyaris semua pekerjaan yang paling afdal dilakukan oleh seseorang yaitu apa yang dilakukan dari tangan nyaris yang afdal yang dilakukan oleh tangan yaitu Nabi Daud alaihissalam bekerja dengan tangannya dan dia hasilkan pekerjaan dengan tangannya itu satu dan yang kedua perdagangan adalah suatu pekerjaan yang mana para raja dan para penguasa zaman Ibnu Khaldun mereka saling berlarian dari berdagang dan eh, saya mengatakan pada akhir zaman ini suatu mata pencarian yang bersih dari syubhat dan syahwat jelasnya itu nyaris cuma tinggal satu saja dan itu juga belum juga nyaris bersih yaitu bertani dan bercocok tanam. Jadi jangan terlampau bangga atau jangan terlampau bersedih hati. Saudara-saudara kaum muslimin yang Allah kehendaki kefakiran bagi dia karena orang-orang kaya yang terjun ke bisnis itu jangan anggap bahwa dia bersih 100% dalam bisnisnya. Nyaris setiap dia melangkah dalam satu bisnis, nyaris di sana sekurang-kurangnya kalau tidak haram syubhat. Saya salah satu contoh saja seorang muslim yang saleh dia berpikir ingin membuat buka bisnis fotokopi. Kalau salah satu saya fotokopi. Dibukanya lah di tepi jalan yang strategis punya lima mesin fotokopi dan memang banyak pada awalnya yang datang akan tapi dia terkendala di mana? terkendala kepada orang-orang yang datang kepada dia. Pak, tolong dipotokopikan nih. Tolong cetak buku saya seribu eh, eksemplar. E, tapi terakhirnya setelah dicetak, tolong buat faktur nah, dua buah. Nah, yang apa namanya lebih daripada harga yang sebenarnya. Dan ini satu kendala Ya. Ada dia sales Soalnya jangan misalnya dia bos buku pelajaran anak-anak SD dan sebagainya. Baik. Jangan ah, anggap bahwa bersih semua usaha. Mesti ada kendala. Kendalanya belum lagi khalwat dengan ibu-ibu yang mengajar di kelas itu. Jabat tangan nantinya dan juga lobby dan sebagainya dan eh, juga suap mungkin yang dia hadapi dan sebagai ribuan sebagainya. Jadi masalah perdagangan adalah masalah yang harus seorang muslim berhati-hati. Akan tetapi di akhir zaman ini juga salah satu tanda dari tanda hari kiamat yaitu fushuut tijarah yaitu menyebar luasnya perdagangan sampai disebutkan bahwa seorang istri membantu suaminya untuk berdagang dan ini kemungkinan sudah terjadi pada zaman sekarang jadi semuanya kita berbisnis berdagang kata bahasa kampungnya dan eh, tidak saja kita yang terjun bahkan istri yang mestinya banyak di rumah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengasuh anak dan sebagainya ikut terjun karena kurangnya e, tenaga atau untuk mengirit tenaga dan Allah biaya dan sebagainya. Ah ini satu. Dan yang kedua bahwa di dalam berdagang ada sifat-sifat yang seharusnya jangan menjadi tabiat. Subhanallah orang sebelum dia berdagang, subhanallah sifatnya akhlaknya baik. Akan tetapi setelah dia jadi berdagang, rusak akhlaknya karena berdagang tadi. Apa sifat-sifat yang nyaris orang-orang bisnis itu nyaris menjadi tabiat yang dia lakukan juga kepada orang-orang yang dia kasihi seperti anak, istri dan kawan karibnya ikhwan sesama muslim. Sifat pertama yaitu kalau bahasa Minang rancak di labuh. Gagah tapi bukan punya kita gitu. Jam tangan punya Rolex atau Seko Genetik, Nabi punya kawan. Mobil punya Mercedes Benz tapi rental ya. baju saja baju bagus tapi baju loak dari ya, kan. dan itu memang kalau seandainya nak begitu nggak laku bisnis dia nggak lancar bisnis dia ya kan nggak lancar bisnis dia harus dengan begitu baru orang percaya pakai dasi sudah itu pakai apa namanya itu sepatu yang subhanallah hah tampak dan sifat ini sebenarnya kalau seandainya dia lakukan saja untuk ketika dia berbisnis baguslah mentaroklah hanya sebatas itu tapi lama kelamaan dengan dia lama berbisnis menjadi tabiat asli dan e, sifat ini menampakkan sesuatu yang dia tidak memiliki itu terlarang di dalam syariat. Seorang wanita datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya punya suami. Di suaminya. Apakah boleh saya, saya pendek, apakah boleh saya memakai sandal tinggi supaya saya dibilang tinggi oleh suami saya? Apa kata Rasulullah? Tidak. Tidak boleh. Oleh saya itu, al, apa namanya, uh, المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي الزور orang yang kenyang orang yang mem, merasa punya yang dia tidak memiliki sebagaimana orang yang berpakaian pakaian yang dia tidak punya pakaian-pakaian palsu dan ini hukumnya haram akan tetapi sifat ini adalah sifat yang paling sekurang-kurangnya paling ringan ada yang lebih berat lagi sifat yang kedua. sifat yang kedua yaitu orang yang berdagang sering mengumbar-umbar janji. Akan tetapi pada kenyataannya tidak ada berjanji Namanya harus bisnis, jangan tinggalkan dong. Ini ada ada tender. Kalau seandainya Anda katakan Bapak mampu nggak menjalankan tendernya? Kalau Anda katakan tidak mampu, lepas bisnis, lepas uh, eh, tendernya. Tapi kalau Anda katakan mampu, Anda kewalahan, jelas Anda kewalahan tapi untuk apa? Untuk jangan lepas, Anda katakan iya sekalipun Anda tidak mampu. Ya. Dan kedua, belum lagi penghadapan dengan karyawan. Karyawan yang menuntut gaji dan sebagainya, menuntut padahal dia memang tidak punya, akan tapi terpaksa dia harus mengatakan sesuatu yang yang yang bersifat janji. Padahal dia yakin bahwa mungkin seminggu lagi lah nanti saya dapatkan. Padahal dia tidak tahu bahwa dia tahu bahwa dia tidak akan uh, bisa membayar gaji seminggu lagi. Dan masalah ini kalau hanya sebatas bisnis taruhlah hanya suatu masalah yang mungkin kecil. Akan tapi kalau seandainya sudah menjadi tabiat kepada kawan akrab kita dilakukan juga seperti itu. Dan yang ketiga sifat orang pedagang nyaris banyak yang berdusta. Dan maaf kepada yang kawan-kawan berdagang, bukan mereka yang saya maksud akan tapi secara umum kenapa dia harus berdusta orang datang kepadanya harus menagih hutang dan itu subhanallah nyaris nagih hutang ada sekretarisnya pak ada yang melpon dari anu nagih hutang ah bilang aja saya nggak nggak ada oh iya pak maaf pak ada kan lagi keluar padahal di depan hidungnya eh, kurang tadi. Lama kelamaan menjadi sifat asli dan sifat tabiat yang buruk sehingga menjadi subhanallah kita tahu hadis tentang inna rajula la yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allah kadzaban sesungguhnya seseorang yang berdusta dan berusaha untuk berdusta dan sampai di sisi Allah ditunduk ditulis ditulis sebagai seorang pendusta hatta yuktaba indallahi kadzaban dah bahkan innal kadhiba yahdi ila fujur sesungguhnya dusta membawa kepada kemaksiatan dan wa innal fujura yahdi ilan nar dan kemaksiatan akan mengarahkan ke neraka dan kita tahu hadis tentang masalah itu dan eh, tiga sifat inilah yang harus kita jauhkan bagaimana semaksimal mungkin eh, harus kita buang sejauh-jauhnya dan di saat itu juga kita sebagai seorang muslim yang di atas pundak kita eh, menjadi umat yang terbaik sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sesungguhnya kalian adalah umat yang terbaik. Apa kenapa menjadi umat yang terbaik amar ma'ruf nahi munkar? Dan uh, amar ma'ruf nahi munkar tidak hanya sebatas pengajian tidak hanya sebatas ta'lim dan sebagainya bahkan pengaruhnya tidak sebesar orang yang berdakwah di dalam bisnisnya anda berbisnis, Anda sambil berdakwah. Bagaimana bisnisnya Rasulullah SAW Anda terapkan dalam kehidupan Anda. Bagaimana cara berinfak, bagaimana cara menjalankan uang, bagaimana cara Rasulullah SAW e, memanfaatkan harta yang Allah sebutkan ha, bukan harta engkau, berarti harta Allah. Oh, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa atuhum mimma lillahi alladhi ataakum. Berilah mereka dari harta Allah, bukan harta Anda. Yang mana Allah berikan kepada kalian, Allah titipkan. Jadi ini mukaddimah sebelum kita masuk ke mana masalah macam-macam jual beli yang terlarang. Para ikhwani billah, sesungguhnya yang saya tulis di sini ada 25 macam jual beli yang terlarang di dalam Islam. Wallahu alam apakah kita bisa menyelesaikannya atau tidak. Yang penting kita usahakan uh, untuk memahaminya dengan mudah. Jual beli yang terlarang yang pertama yaitu jual beli khamar, bangkai, babi dan patung. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأسنان di sini empat langsung Allah sebutkan sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar dan bangkai dan babi dan patung-patung. Pertama Allah mengharamkan jual beli khamar. jelas bahwa jual beli khamar terlarang dan itu kita tahu semua. Akan tetapi perlu anda ketahui bahwa uh, khamar yang terlarang adalah khamar yang bisa memabukkan. Kullu ma askara faqaliluhu haram. Setiap yang memabukkan maka sedikitnya haram jual beli yang memabukkan. Dan harus bedakan antara khamar atau semacam alkohol yang digunakan untuk minyak wangi-wangian. Dan ini diperselisihkan oleh para ulama. Dan bahkan saya dengar bahwa khamar yang dibuat minum itu bukan alkohol yang dibuat untuk wangi-wangian atau alkohol untuk sebelum anda injeksi itu itu ada dikasih eh, alkohol untuk mengurangi sakit dan ini yang rajih wallahu alam tentang jual beli minyak harum yang ada alkoholnya diperbolehkan yang haram yaitu jual beli yang memabukkan untuk diminum sedangkan untuk minyak wangi diperbolehkan kalau seandainya yang lebih afdal tidak digunakan waktu sholat lebih afdal akan tapi saya tidak berani mengatakan tidak sah sholatnya bagi orang yang menggunakan minyak wangi yang pakai alkohol untuk melakukan sholat dan dalilnya yaitu para sahabat Rasulullah SAW ketika turun hukum haramnya khamar innamal khamru wal maisru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh apa yang mereka lakukan mereka buang minuman tersebut kemana ke jalan-jalan sehingga jalan Madinah itu banjir karena khamar dan jelas bahwa orang salat lima waktu kalau seandainya banjir sudah begitu banjirnya basah tanah liat dan sebagainya terus tidak ada aspal waktu itu akan mengena kepada pakaian mereka Baik. Kalau seandainya sudah mengena, menunjukkan kalau itu tidak dibenarkan digunakan, tentu Rasulullah tidak memerintahkan dibuang di tengah jalan. Diperintahkan buang tempat lain lain yang tidak tengah jalan. Allah. Itu masalah khamar. Dan yang kedua masalah bangkai. Jelas kita diharamkan Allah menjual beli bangkai Bangkai yang dimaksud yaitu binatang yang di yang atau hewan eh, yang eh, harus disembelih tapi tidak disembelih secara syar'i. Dan ini tidak diperbolehkan. Kalau seandainya untuk dimakan. Akan tetapi kalau seandainya kita menjual bangkai apalagi bangkai misalnya ayam mati, baik puyuh dan sebagainya untuk makanan ikan. Ada itu kan? Apa hukumnya? Maka kita jawab hukumnya diperbolehkan tapi tidak dianjurkan untuk diperjualbelikan. Karena menjual beli bangkai, jual beli bangkai untuk seperti itu termasuk pekerjaan yang dani'ah pekerjaan yang hina dan bahkan di dalam hukum Islam orang yang bekerja di itu tidak diterima saksinya kalau terjadi pembunuhan di tempat itu dia tidak disaks tidak terima karena pekerjaan yang mustahbasah yang hina akan lebih diperbolehkan dan perlu anda ketahui bahwa ikan yang memakan bangkai seperti itu ada sebagian ikhwan yang beternak uh, eh, apuyuh bersamaan dengan beternak ikan lele besar. Jadi kalau sekali mati sekalian untuk kasih ikan lele. Dan itu harus dan dia termasuk binatang jalalah. Jalalah binatang jalalah yaitu binatang yang memakan bangkai dan harus diinapkan selama tiga hari tiga malam. Tidak dibenarkan makan langsung. Dan juga termasuk makan kotoran manusia dan itu najis dan harus diinapkan tiga hari tiga malam sebelum dimakan itu tentang masalah maitah maitah juga eh, menyangkut masalah mayat di dalam kuliah kedokteran itu mayat untuk pemeriksaan untuk apa mereka la, latihan atau untuk apa mereka harus membutuhkan mayat dibelah diapakan dan sebagainya untuk dijadikan bahkan dibeli ya kan dibeli mereka berkelompok berapa orang dibeli dan biasanya mayat yang ada di rumah sakit yang tidak dikenal orangnya dan satu apa hukumnya kita katakan haram hukumnya kalau seandainya itu seandainya mayatnya mayat muslim mayat muslim wajib dikuburkan akan tetapi diperbolehkan untuk hal yang demikian dengan syarat mayat mayat kufar kerana seorang muslim mempunyai kehormatan baik dia hidup sekalipun dia meninggal bahkan kasru azmi bahkan mematah memacahkan memecahkan tulangnya ketika dia hidup sama ketika dia mati sama dengan memecah tulangnya ketika dia hidup dan itu terlarang dan tidak dibenarkan oleh Islam wal khinzir dan juga Allah mengharamkan jual beli babi ya jual beli babi Allah, lah, Allah haramkan Dan ini saya rasa tidak syak lagi Bagaimana kalau seandainya kita hadiahkan Hadiahkan Kita menangkap eh, kebetulan eh, babi merusak tanaman kita Setelah itu kita jerat Ada di sebelah orang Nasara Bolehkah kita hadiahkan Maka kita jawab tidak dibolehkan untuk memberi hadiah Hal tersebut karena termasuk wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan termasuk tolong menolong uh, atas dosa dan permusuhan akan tapi yang sangat menyedihkan hati saya kesalahan sebagian kaum muslimin yang subhanallah mainan anak-anak itu boneka anak-anak yang fitrah kita sebagai seorang muslim fitrah kita melihat babi itu jijik bahkan kalau anda pergi ke pasar babi itu lebih banyak bonekanya daripada kucing dan semisalnya dan ini tangan-tangan Yahudi, Nasrani dan sebagainya di dalam hal ini ikut campur dalam bagaimana merubah fitrah untuk anak kecil 3 bulan, 3 tahun, 4 tahun itu dan yang kesalahan besar kepada orang tua dipilih babi gimana kan ada gambar kan, boneka babi itu ada boneka kucing kancil babi yang paling banyak dan dihias dengan hias bentuk bagus lagi dan yang dipilih babi coba merusak fitrah anak-anak dan ini tidak dibenarkan dan tidak dianjurkan sama sekali kalau anda ingin juga mau membeli belilah binatang-binatang yang yang tidak haram atau dibeli anjing malah anjing kalau dia hanya sebatas boneka dan anak tidak tahu akan tapi sekurang-kurangnya membiasakan anak dengan boneka babi secara tak langsung membiasakan dia supaya jangan jijik dengan babi sebagaimana orang-orang kufar melihara meniduk, babi termasuk binatang piaraan seperti bagaimana kita melihara kucing Allah dan ini aib yang harus dijauhkan. Wal asnam dan berhala atau patung. Kita katakan uh, patung ini tidak dibenarkan diperjualbelikan. Baik yang diibadati untuk disembah maupun untuk hiasan. Dan jelas hadis Ibnu Abbas tentang masalah ini bahwasanya orang yang menggambar menggambar bukan mematung orang yang menggambar orang sesuatu yang hidup nanti di akhirat Allah perintahkan untuk menghidupkan gambar yang dia tulis tersebut dan jelas ini ancaman dan ancaman menunjukkan haramnya pekerjaan hal tersebut kalau seandainya kita mau juga menggambar atau mematung maka patunglah atau gambarlah sesuatu yang tidak bernyawa Dan kita tahu juga bahwasanya Rasulullah SAW pada satu hari tidak masuk ke rumah ketika melihat gambar di bantal Aisyah radhiyallahu anha gambar binatang. Rasulullah tidak masuk. Kenapa engkau tidak masuk ya Rasulullah? Sesungguhnya malaikat innal malaikata la tadkhulu al-baita fihi kalbun aw surah. Sesungguhnya malaikat rahmat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing atau apa gambar hidup sehingga dikuyak oleh disobek kembali oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jual beli yang kedua yaitu jual beli anjing dan kucing. dan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Mas'ud atau Abu Mas'ud radhiyallahu an qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an وسلم عن ثمن dalam riwayat lain hadis sahih Muslim naha an thamanil kalb was sinnaur Nabi melarang Eh, jual beli mengambil harga dari anjing dan kucing dan eh, memperjual belikan anjing sudah jelas bahwa ini tidak diperbenarkan sekalipun anjing untuk berburu akan tetapi yang perlu diketahui oleh kaum muslimin yaitu memelihara anjing Melihara anjing hukumnya haram Kecuali untuk keperluan berburu Kalbu Saidin Itu anjing untuk berburu Akan tetapi sekalipun hukumnya boleh Untuk menjaga ternak dan menjaga kebun dan sebagainya Sekalipun hukumnya boleh Akan tetapi orang yang memelihara anjing tersebut Dikurangi amalnya satu hari satu kirau di dalam hadis sahih satu hari satu kira dan tawadum satu kira yaitu seberat gunung Uhud kalau seandainya amalan tum satu hari itu bisa menyaingi satu kira ya saya bilang tak apa silah ha? Kalau nak cukup terpaksa kurang amal yang lain dan bisa minus di akhir kehidupan akhir. Akan tetapi ada satu amalan yang nyaris juga satu kira pahalanya. Seingat saya. Apa itu? Hah? Ah, iya. Mensolati jenazah. Mensolati jenazah bahkan mengantarkan jenazah ke kuburan mendapat dua kirat dan salatinya saja satu kirat dan kirat ini sama dengan kirat itu kalau anda dapat solat jenazah satu hari satu kali silahkan memelihara anjing buruan sehingga seimbang tidak ada pahala dan tidak ada dosa Allah Tiga yang terlarang juga jual beli yaitu jual beli darah di Cirebon bisa di Jawa mungkin antum mungkin banyak tahu bahwa banyak orang yang jual beli darah darah yang ditampung sudah itu dipanaskan sehingga menjadi hati seakan-akan bahkan ditipu kita malah hati disebut hati padahal darah yang sudah di direbus dan sebagainya dan hukumnya haram dan bagaimana pula dengan eh, apa namanya transporta apa namanya ah ya silahkan apa hukumnya kita katakan juga termasuk juga yang terlarang karena itu semuanya barang sosial yang tidak diperbolehkan untuk uh, untuk memberikan uh, kepada orang yang memerlukan. Uh, orang butuh darah kita berikan itu sangat dianjurkan dan bahkan berpahala orang yang melakukan begitu. Yang keempat, jual beli hewan jual beli dia bukan hewannya yang dijual beli dipinjam hewan kambing misalnya atau ayam bangkok berapa hari sehingga dia eh, menikah dengan ayam kita dan menghasilkan. Dan hasilnya nanti itu diberi kadang-kadang per hari bayar berapa atau mungkin anak diperanakkan nanti kalau misalnya sapi beranak lima untuk si yang jantan yang memiliki jantannya dapat dua dan tiga dan itu banyak di kampung-kampung masih jalan dan itu tidak dibenarkan. Dan hukumnya haram jual beli hal tersebut bukan hukum bukan pekerjaannya itu diperbolehkan akan tapi dijadikan itu bisnis dan perdagangan maka itu tidak dibenarkan sesuai dengan hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an thamani asbil fahm bahwasanya Rasulullah SAW melarang mengambil untung dari hewan pinjaman untuk dijadikan uh, eh, menjadi dijadikan uh, apa namanya uh, induk induk dari binatang tadi. Dan yang berikutnya jual beli sesuatu yang asalnya haram. Dan ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir Qila ya Rasulullah SAW Araita syuhumal maitati فإنها فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شهومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه ya yaitu hadis Jabir yang mana dikatakan kepada Rasulullah SAW ya Rasulullah bagaimanakah hukum dari lemak bangkai binatang lemak bangkai binatang sesungguhnya itu digunakan dapat digunakan untuk mencat untuk dijadikan lem uh, uh, kapal bahkan untuk dijadikan uh, zat kimia untuk um, uh, bejana dari kulit dan bahkan dapat dijadikan untuk penerangan apa yang dijawab oleh Rasulullah tidak hukumnya haram apa kata Rasulullah SAW setelah itu semoga Allah membunuh para orang Yahudi yang mana ketika Allah mengharamkan memakan memakan lemak memakan lemak binatang mereka hancurkan lemak tersebut sudah itu mereka jual dan mereka makan hasil dari jual beli apa itu semua sekalipun tidak mereka makan sama dengan orang alasan ketika Allah mengharamkan riba Dia tidak beri makan, tidak, tidak makan riba tersebut. Dia belinya kulkas. Dia bilang kan nggak saya makan katanya. Ah itu sama dengan Yahudi. Yahudi. Ketika Allah melarang makannya, dia nggak makan kan? Kan tapi dia untukkan yang lain dan dia ambil untuk untungannya. Dan uh, ada dua permasalahan di dalam bab ini. Permasalahan pertama jual beli dari uh, uh, dari lemak bangkai tadi. Anda punya lemak banyak, bangkai binatang-binatang yang sudah mati, sudah itu bangkainya bisa digunakan untuk sesuatu zat kimia, Anda jual. Yang terlarang yaitu jual belinya. Akan tetapi cara penggunaannya tidak terlarang. Misalnya ada bangkai untuk uh, cat, silakan, tidak terlarang dengan syarat tidak untuk mencat masjid jelasnya. Ya kan? Karena menjadi najis, bangkai najis. Maka kita katakan silahkan digunakan akan tapi tidak boleh diperjualbelikan. Harus bedakan antara penggunaan diperbolehkan di dalam syariat Islam dengan uh, perjual memperjualbelikan barang yang diharamkan dan Allah subhanahu Rasulullah SAW melaknati Yahud dan mendoakan atas mereka karena mereka berjual beli dengan hal tersebut bukan larangan Rasulullah SAW karena mereka memanfaatkannya bisa dipahami itu ya bisa dipahami insya Allah ya dan yang keenam yaitu jual beli air yang berlebih di satu daerah yang sulit air itu misalnya ada di daerah Pekanbaru daerah daerah Tampan Marengka itu, itu sangat sulit air bersih sebagian rumah itu dia bor dia bor dalam-dalam sehingga air pun tanpa di, apa tanpa di apa dia keluar sendiri mengalir terus ketika orang yang punya ngebor tadi itu melihat ini lahan bisnis cukup bagus diperjualbelikan satu drum misalnya berapa ribu rupiah dan ini hukumnya haram tidak diperbenar dan eh, sampai pun menutup keran sehingga orang-orang tidak mendapatkan manfaat dari air tersebut juga hukumnya haram. Toh anda tidak mudarat baginya. Air-air yang mengalir terus, kenapa harus anda tutup? Dan yang kedua bagaimana hukumnya kalau seandainya dia pedagang air di Jakarta misalnya. Biasa itu kan orang jual beli air, dorong sebagainya. Maka kita katakan benar, boleh bagi dia karena bukan jasa airnya yang dia hitung. Karena berapa lah air? dan tapi jasa angkutan dari tempat air yang dia ambil dengan uh, tujuan yang dia capai. Dan ini diriwayatkan hadis dari Iyas bin Abd anna Nabi s.a.w. alaihi wasallam naha an bayi' fadlil ma'. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melarang jual beli air yang berlebih. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmizi dan hadisnya sahih. Ya. Dan yang ketujuh jual beli yang ada unsur penipuan bayi'ul gharar dalam Islam jual beli yang ada unsur penipuan ada ada unsur ketidaktahuan, ada unsur untung-untungan, nah, itu yang yang maksud. Sebagaimana menjual uh, ikan di sungai. Anda ketua RT sudah itu datang toke besar ikan. Datang ke Pak RT itu apa kata Pak RT? Ambillah ikan di sungai ini seharga 2 juta rupiah. Ikan belum tahu banyak nih. Ya kan? Ada dijual oleh Pak RT. Mungkin untung Pak RT, mungkin mungkin saja rugi. Nah, kiranya nanti untung 10 juta gimana? Dan ini bai'ul gharar. Atau Anda katakan Anda boleh beli di perkampungan saya ini burung yang ada di atas terbang ini seharga 10 juta ya tidak, tidak diperbenarkan atau jangan payah payah lah jual beli kayu anda boleh membeli kayu saya ini saya punya hutan 10 hektar dengan harga 10 juta itu tidak dibenarkan karena kemungkinan untung kemungkinan rugi jelas dan Islam dan ini hukumnya dan dan yang poin ketujuh ini hukum dasar setiap sesuatu bar jual beli yang ada unsur penipuan ada unsur untung-untungan di sini di sana di sini hukumnya termasuk maisir termasuk judi dan sebagainya dan nyaris semua perdagangan yang yang tidak terjawab misalnya di secara nas di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW anda kiaskan kepada ini saja. Setiap yang ada unsur untung-untungan, mungkin anda untung, mungkin tidak, maka termasuk kebaikan warar. Ya, Allah alam bissawab. Dan hadis dikurangkan oleh Ibn Mas'ud la tash, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW la tashtarus samaka fil ma'i fa innahu gharaq janganlah kalian beli ikan di dalam air karena di sana ada unsur untung-untungan ya. dan ya, berikutnya yang kedelapan jual beli binatang yang ada yang masih di dalam perut hewan binatang tadi misalnya anda mau beli anak ini anak sapi uh, hebat nah, sebelum dia lahir anda pesan dulu panjar saya beli dengan harga satu juta kalau seandainya di sini kan ada unsur uh, untung-untungan. Kalau kalau seandainya lahir, taib. Kalau seandainya lahir, taib lahir juga di akhirnya. Kan dari pincang. Siapa yang rugi? Yang membeli. Ada namanya ikan sekarang. Siapa apa namanya ikan? Ikan dewa itu. Lohan. Itu. Harga satu miliar koma berapa? Seharga Ferrari belum itu kan lohan itu belum lahir lagi kadang-kadang sudah ditawar ini kalau anaknya di dalam perutnya ini kebetulan hamil 10 saya ini nah, ini tidak diperbenarkan di dalam Islam karena hukumnya hukum gharar dan nas di dalam hal ini bahwasanya anna Rasulullah SAW sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari hadis Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah SAW naha an bai'i al habala yaitu dari jual beli binatang yang ada di perut ibunya dan itu terlarang ya dan uh, ini tidak diperkenalkan karena ada unsur gharab Allah jadi saya cuma menyebutkan eh, jual beli yang terlarang sudah itu menyebutkan satu dalil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kesembilan jam berapa Yang kesembilan bayi jual beli munabadah jual beli munabatah. Munabatah sebagaimana saya tulis di sini yaitu si pembeli melempar ke arah barang yang akan dibeli di mana jatuh lemparannya tersebut maka wajib dibeli. Seperti mainan anak-anak sekarangnya. Main bola itu kalau seandainya masuk berapa kali Nah, itu mainan kecil mungkin akan tapi itu kriminal judi dan sebagainya yang tidak dianjurkan oleh Islam. Ada dulu namanya eh, pakai pakai ya apa namanya atau masih sampai sekarang anak SD dulu kita itu ada balon-balon tuh. Nah, itu juga masuk sana. Kalau beli 25 rupiah dapat satu, kalau untung dapat eh, hadiah dan sebagainya. Dan sampai sekarang masih dilakukan oleh sebagian sebagian eh, orang orang-orang yang berdagang dan itu tidak dibenarkan dan bahkan ada lagi yang yang langsung ada fatwa dari Syekh Utsaimin Muhammad bin Saleh Al Utsaimin yaitu tentang masalah kupon berhadiah Anda kalau misalnya masuk ke plaza misalnya anda melebihi belanja di atas 100 ribu Anda dapat satu kupon Baik Semakin banyak Anda belanja Semakin banyak kuponnya Anda masukkan Dan nanti diundi Dan ada hadiahnya mobil Ada hadiahnya emas dan sebagainya Dan di Arab Saudi sendiri pernah terjadi Ketika 100 tahun Ulang tahun Arab Saudi juga ada Itu Mercedes Benz dengan emas satu kilo dan sebagainya. Ditanyakan hukum itu kepada Utsaimin dijawab, kalau seandainya maksud anda berbelanja itu untuk undian, maka hukumnya haram. Akan tetapi kalau maksud anda tujuan awalnya yaitu untuk berbelanja, sudah itu kebetulan dapat undian tersebut, maka hukumnya boleh dengan masalah-masalah yang lain. Ada undian misalnya kapal api atau pepsoden dan sebagainya. Anda mau beli pepsodennya atau apanya? Kapalnya. <laughs> kalau Anda beli kapalnya hukumnya haram. Tapi kalau Anda mau beli kopi kapal apinya, hukumnya boleh. Wallahu alam bisawab. Ya. Dan uh, jual beli berikutnya yaitu bayi' jual beli mulamasah yaitu membeli dengan hanya meraba barang tanpa boleh membukanya dan ini sampai sekarang masih banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di antara yang terlarang yang teringat oleh saya yaitu membeli menjual atau membeli atau menjual barang-barang second. Dan itu tidak dibenarkan khususnya pakaian. Antum tahu jual pakaian dengan second begitu? Itu per karung. Ya kan? Disampur sana yang bagus, yang buruk dan sebagainya. Sudah itu perbal, Dan harganya sama. Boleh nggak dilihat di dalamnya? Nggak, Nanti Anda beli berapa perbal, sudah itu Anda pisah-pisahkan di rumah. Sudah itu Anda eh, pisah-pisahkan yang bagus dan sebagainya. Sudah itu Anda jual. Rata-rata untung akan tapi ada juga ruginya banyak yang sobek-sobek dan sebagainya itu yang tidak terjual bagi penjual yang memisah-misahkan sudah itu dijadikannya harga itu boleh membelinya akan tetapi anda membeli perbal itu tidak dibenarkan sama dengan membeli komputer ke Singapura misalnya anda itu sudah di kotak-kotak di Papua misalnya beli monitor 10 unit dan itu tidak boleh. Bahkan ada jual beli komputer sebagian ikhwan kita saya lihat uh, melihat dari jauh saja. Monitor itu dilihat dari jauh. Berapa antum sanggup beli? Dia bilang 450. Ambillah. Sama-sama tidak tahu. Si pembeli dengan penjual sama-sama tidak tahu barang baru nyampe baru. Dan belum diketahui apakah barang ini bagus atau tidak. Kadang-kadang dia dapat bagus, kadang-kadang dia dapat tidak bagus oleh sebab itu kadang-kadang orang jual barang-barang second itu kadang-kadang bisa murah sekali karena untung dia kadang-kadang dia tidak bisa memanfaatkan harga eh, memanfaatkannya karena dia rugi dan ini termasuk dari bayi' mulamasah dan hukumnya haram tidak dibenarkan ada lagi sebagian ikhwan karena saya ustaz saya mau beli komputer karena komputer itu tidak sebanding dengan harga yang saya berikan, uang yang saya berikan. Katanya Ustadz boleh uh, Ustadz beli dari saya, tapi tidak boleh Ustadz jual. Kata dia. Misalnya saya satu juta, saya punya uang Pentium tiga, Itu bayangkan, Kan tidak ada itu. Karena saya Ustadz, Ustadz silahkan beli barang ini, tapi Ustadz tidak boleh jual. Kalau jual ke saya, kata dia. Apa hukumnya? dan hukumnya termasuk nanti hukumnya nanti kita akan pelajari tentang dalam syarat-syarat jual beli yang belum uh, kita masuki. Allah alam bisawab. Bayi mula masah itu uh, tidak beli, tidak diperbolehkan. Uh, yang berikutnya jual beli sesuatu yang majhul seperti anda menjual anda punya kerbau hari ini beli hari itu lepas kerbau itu entah anda tidak tahu kemana lari anda beli 3 juta sudah itu ada datang uh, seseorang yang ahli dalam menangkap kerbau itu gini aja lah pak saya beli satu juta setengah kalau dapat sama saya satu juta setengah, pokoknya dapat tidak dapat untuk bapak satu juta setengah. Mau lah, oke lah. Jual beli tersebut tidak dibenarkan karena kalau seandainya dapat menguntungkan siapa? Pembeli. Kalau seandainya tidak dapat, Eh, kalau seandainya dapat menguntungkan pembeli ya, ya orang yang datang tadi. Kalau seandainya tidak dapat, Siapa yang rugi? Si pembeli ya, si penjual maksudnya yang yang mempunyai harta. Dan ini semua uh, Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis Abu Sa'id yang mana Rasulullah SAW melarang jual beli susu air susu yang masih di dalam uh, di dalam uh, perut sapi. Anda Anda pesan perut sapi. Itu tidak dibenarkan. Atau Anda menjual eh, budak zaman dahulu ada budak lari. Nah, budak lari tersebut eh, kadang-kadang orang menjualnya dengan harga murah sekali. Siapa oh siapa yang mau membeli budak saya yang sudah yang sedang lari ini? Saya belum dapat sama saya. Siapa yang dapat silahkan beli harga setengah apa namanya cuci gudang habis-habisan. <laughs> Cuci gudang. Misalnya ya setengah dari harga sampai 50%. Dan yang jelas ini tidak diperbolehkan kenapa larangan itu? Karena bayi al-majhul, jual beli sesuatu yang tidak jelas. Sesuatu yang tidak jelas wallahu a'lam. Hadis dari Abu Sa'id tadi. Saya rasa cukup di sini dulu tentang masalah jual beli uh, yang terlarang. Minggu depan kita sempurnakan dan saya mengharapkan buku eh, kitab eh, kertas yang selembar ini tidak dibuang karena masih belum selesai dan akan menyusul saudara-saudaranya berikutnya Allahu alam bisawab subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik <clears throat> assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jual beli perlelangan ini dibenarkan di dalam Islam bahkan di hampir setiap kota di Madinah di, di, di Arab Saudi itu ada namanya suqul haraj al haraj namanya pasar lelang dan itu diperbolehkan dan tidak ada larangannya dari Islam dan bagi yang uh, melarang maka atasnya mengeluarkan dalil. Anda di dalam masalah bab muamalah semuanya boleh. Bagi yang melarang bukan kewajiban Anda. Kalau seandainya ditanya kepada Anda masalah itu, kalau ditanya apa dalilnya Ustaz, dalilnya boleh. Jangan begitu pertanyaan itu tidak benar. Tapi apa dalil Anda itu terlarang. Sebab hukum asal muamalah itu boleh. Maka kita katakan hukum asal lelang diperbolehkan karena tidak ada larangan. Allahu alam bisawab dan ada lelang dalam hadis berapa hadis ada tentang masalah lelang yang sampai uh, sekarang ini tidak uh, eh, lupa saya. Allahu alam bisawab kan tapi di Arab Saudi sampai sekarang masih banyak pasar-pasar lelang yang melelang eh, barang-barang uh, barang -barang Eh, dagangan. Allah alam bisawab. Ya. ya. Di sini akan masuk kita ke bab tasair yang di akhir bab jadi bab buyu dari kitab jual beli kita nanti akan kita bahas tentang masalah penetapan harga akan tetapi kesimpulan yang sahih tentang masalah penetapan harga barang yang sudah ditetapkan harganya oleh pemerintahan diharamkan kita menaikkan harga lebih dari apa yang telah ditetapkan. Seperti harga BBM, harga beras, harga dan sebagainya. Itu barang yang ditetapkan. Sedangkan barang e, harga yang tidak ditetapkan oleh pemerintahan itu dipersilahkan Anda mengambil untung sebanyak-banyaknya akan tetapi harus Anda ketahui urf kebiasaan orang kampung tadi. Dan e, nanti akan kita bicarakan juga masalah larangan orang kota menjualkan barang orang desa. Kalau orang desa, orang kampung, ketika dia nyampe ke kota, dia tidak tahu harga. Anda orang kota, tengkulak, tahulah harga. Belum sampai ke pangkalan kerinci masih di mana nih sawit nih. Stop, stop, stop. Berapa bapak jual kangkungnya kan gitu kan? Alah murah aja 25 ribu ya kan? Padahal harga di pasar eh, kerinci ini 500 rupiah. Ah, biar saya jualkan, saya jualkan. Dan itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Nabi mengatakan daun nas yarzuqu ba'dhum ba'dha biarkan manusia saling mem, uh, mendapat rezeki uh, mereka saling mereka sama mereka jadi tentang batasan masalah keuntungan selain dari yang ditentukan oleh pemerintah maka itu kembali kepada silahkan berlipat ganda misalnya untung percetakan. Percetakan untungnya tidak 100%, 200%, 300%. Bahkan kadang-kadang ada yang 100 1000%. Percetakan. Kan tapi ma'ruf sudah memang harga misalnya kartu nama itu itu memang 500 eh, sampai 700 persen keuntungan misalnya dan semua percetakan kemanapun anda pergi memang untungnya sebanyak itu akan tetapi kalau seandainya di daerah itu menjual cuma untung 50 persen ambil sudah itu anda menjual 300-500 persen nah itu kembali kepada ke, kepada ahlian anda menjual lagi bisa-bisa nanti orang sekali aja belanja sudah itu nggak mau belanja lagi. Dan di sini kekurangan kita sebagai seorang muslim dengan orang-orang kufar. Anda pergi ke kedai Cina, beli eh, apa saja Beli misalnya minum eh, eh, susu anak-anak. Itu 600 gram misalnya di orang Minang. 25 ribu rupiah. Di Cina 23 ribu. Mestinya kita itu di dalam dagang saya buka rahasia berdagangnya orang Minang misalnya taruh itu berdagang orang Cina biar eh, biar untung sedikit yang penting putaran cepat lancar daripada mengejar untung banyak putaran belajar sedikit-sedikit dan itu yang sistem orang Cina juga iya kan Ustaz dan yang kedua pelayanan. Waduh, subhanallah. Or, kalau orang kita, orang Cina, kalau dia kalau kalau dia masih miskin, tapi kalau dia kaya kurang ajar juga. Sebagian ya. Kalau dia masih miskin, itu beli ajinomoto itu. Apa dia bilang? Makasih, makasih katanya. Ya. Kalau orang kita noleh aja enggak udah 20 50 ribu kita belanja, beli ayam ini, ini Noleh aja enggak. Jangankan makasih, noleh aja enggak. Coba bagaimana e, akan tertarik kita akan belanja ke tempat dia. Dan saya katakan kembali, silahkan Anda menaruh harga setinggi-tingginya, akan tapi kembali kepada urf kebiasaan di daerah itu. Kalau Anda taruh lebih dari kebiasaan, maka jelas keuntungan dan kerugian berada pada di tangan Anda dan Islam tidak ada penetapan tentang masalah masalah harga. Allah alam bisawab. Ya. Silakan. Ya. ya, jual uh, jual uh, jual beli tukar tambah. Uh, itu di dalam Islam ganti dari jual beli yang terlarang dari riba riba yaitu uh, eh, anda menjual satu kilo beras siam dengan tiga kilo beras bagian orang pegawai tahu tu beras bagian tiga kilo bandingannya satu kilo beras Siam atau beras Thailand, beras apalah, nggak lah. Yang penting mendingan ini, karena buruknya beras bagian tersebut. Dan Islam dan itu yang disebut haram dan itu yang salah satu bentuk riba dan nanti kita akan masuk ke masalah riba itu nanti. Dan itu tidak dibenarkan. Yang dibenarkan yaitu jual dulu beras siamnya kepada yang punya beras eh, bagian. Misalnya berapa? ribu per kilo jual dulu, beli mana uang? Sudah itu baru Anda beli beras ya, bagian tersebut dengan uang yang sudah sehingga tidak ada riba. Sama-sama beli. Kalau di zaman Rasulullah SAW dahulu eh, yaitu mereka ganti korma Madinah satu kilo dengan korma Yaman atau Hadramaut dua kilo. Karena mutu korma Madinah lebih bagus daripada mutu eh, korma yang lainnya satu kilo dengan dua kilo dan itu haram karena sejenis korma dengan korma sama dengan dari beras dengan beras maka jalan keluar dari hal tersebut yaitu dengan tukar tambah namanya istilah saya punya handphone saya mau tukar tambah ini saya mau naik lagi lebih dari ini baik saya jual dulu barang ini berapa 100 ribu kata dia oke okay. Sudah itu handphone yang baru berapa Bapak tawarkan 200 ribu Berarti saya tambah berapa lagi 100 ribu Dan itu diperbolehkan Dan itu jalan keluar dari e, Riba Yang terlarang di dalam Islam ya. Dan itu termasuk bayya al ina Yang terlarang di dalam hadis Yang sangat masyhur Yaitu idza tabaya'tum 'ainah Ya Wallahu alam bis-shawab sesuatu yang asalnya haram uh, jual belinya haram akan tetapi menggunakannya memper, menggunakannya kalau terlarang memakannya misalnya eh, tikus tikus tikus di Singapura itu jadi buang makan makan dibuat di, di dimasukkan ke dalam seperti apa itu blender lah itu nanti dijadikan makanan ikan Taib. jual beli itu haram jual beli tikus haram jelas karena dilarang dimakan dipergunakan untuk untuk bahan makanan bahan makanan ikan itu diperbolehkan sama dengan ikan eh, sama dengan burung puyuh tadi saya katakan dan tidak diperbenarkan menjual belinya. Oleh itu kata Rasulullah, ketika orang Yahudi dilarang memakan makanan lemak, binatang yang berlemak atau lemak binatang, mereka tidak memakannya, akan tapi mereka hancurkan sudah itu mereka buat untuk selain dari mereka makan. Dan ini yang terlarang yaitu jual belinya. Akan tetapi menggunakan lemak untuk eh, bahan bakar penerangan, untuk cat dan sebagainya, maka ini diperbolehkan dengan syarat tidak diperjualbelikan. Tidak diperjualkan. Itu kalau seandainya barang tadi haram, barang tadi haram. Ada lagi barang itu kotor, khabis, menjijikkan. Seperti Anda menjual kotoran binatang. Jelas kotoran binatang seperti ayam, Anda punya ayam. Dan jelas tainya itu banyak digunakan untuk pupuk misalnya. Dan hukumnya, hukum menjual tersebut boleh, akan tapi makruh, tidak dianjurkan. Makruh dan pekerjaannya tidak tidak uh, dianjurkan di dalam Islam. Ya, wallahu alam bisawab. Jadi bedakan antara haram jual belinya dengan diperbolehkan memanfaatkannya tanpa harus jual beli. Jadi harus Anda ambil saja sudah. Tidak perlu dijual belikan. Karena eh, diharamkan berjual beli eh, barang tersebut. Jadi bedakan antara jual beli dengan menggunakan tadi wallahu alam bisawab. Ya, ya. Jual eh, jual beli jin. Iya. Sebenarnya uh, pada akhir-akhir di saat umat Islam lemah dan eh, akidah Islam eh, dirongrong dari dalam maka jelas akan bermunculan para dukun-dukun dan para paranormal dan eh, jelas dukun-dukun dan mereka misalnya ini mereka tolong menolong dengan jin dan kita akui mereka memang mempunyai jin dan mereka mm, saling memanfaatkan jin memanfaatkan mereka dan mereka memanfaatkan jin dan itu disebutkan di dalam surat Al-Quran nanti ditanyakan di akhir apakah kalian saling memanfaatkan antara jin dan manusia sebagian mereka mengatakan benar kami saling memanfaatkan di dalam Islam tidak boleh tidak dibenarkan saling memanfaatkan antara jin dan manusia itu satu. Dan yang kedua, benar pada hakikatnya bahwa jin bisa disuruh dan diperintahkan oleh manusia. Dan kita tidak mengingkari. Akan tetapi yang kita ingkari cara dan metode yang mereka gunakan. Bahwa di dalam Islam tidak boleh berhubungan saling memanfaatkan, saling memanfaatkan, saling bermanfaat uh, antara jin dan manusia. Baik, kalau seandainya manusia memanfaatkan jin tak bisa tahu, menjaga kita, mencari uang, mencari yang hilang dan sebagainya. Jin kerja. Jin apa yang dia manfaatkan dari kita? Tergantung jin yang masuk atau jin yang kita lakukan. Kalau dia kafir, jin yang kafir tadi mau kita keluar dari agama Islam. Oleh sebab itu, kalau seandainya Anda berkawan dengan Nur dukun, itu kadang-kadang syarat-syaratnya nyaris men, nyaris e, menyerempet, menyerempet kepada kekufuran. Ada perintah keinginan jin tersebut tulis Al-Quran terbalik dengan darah haid. Ada juga perintah tulis Al-Quran sudah itu taruh di bawah kaki engkau sudah itu buang air besar dengan itu ada juga perintah dan sebagainya dan jelas ini kalau seandainya disengaja dan di, dengan akal sehat dilakukan oleh dukun tadi maka dukun tadi dikeluarkan dari agama Islam dan sekalipun dia bertaubat tidak diberi taubat hukumannya cuma satu di dalam Islam yaitu pancung pancung La yustatar Semua manusia di atas dunia ini Kalau bertaubat diberi taubat Kecuali dukun Dukun tidak diberi taubat Dia harus dipancung Sekalipun menampakkan seribu kali taubat Dan di Arab Saudi sudah ratusan dukun dan dukunah Dukun, dukun laki-laki dan dukun perempuan Dipancung ketahuan dipancung. Dan anehnya di Indonesia banyak para dukun-dukun eh, buka iklan, bukan itu saja pengakuan Parmadi dukun besar itu dia mengaku sudah mengatakan dia sudah membunuh ribuan orang dan di dalam undang-undang kita belum ada hukum di Islam sudah ada pancung dan alangkah bagusnya kalau seandainya diterapkan hukuman seperti itu. Karena bisa membunuh, dukun kita akui, dia bisa membunuh. Dengan perantaraan jinnya tadi. Dan jelas bisa dia jual jinnya, akan tapi yang dia jual jin, jadi dia dia gimana bisa menjual jin? Dia pergi ke Pak RW jin dulu. Pak RW, nih nggak ada nih kan gitu misalnya taruhlah nggak duit ini ini gini gini oke lah anak buah saya nanti suruh nanti eh, RT RT saya jadi anak buah jadi oleh sebab itu yang paling kufur yang paling yang paling banyak jinnya dan yang paling menguasai ilmu sihir itu orang yang paling syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang paling mampuni dukun atau sihirnya yaitu yang kebayang bergelimangan sirik. Oleh sebab itu India terkenal daerah yang sangat sirik sekali, banyak dukun dan sebagainya, nah, paling hebat. Bahkan bukan itu saja Amerika yang terkenal namanya David, siapa namanya dia? Hah? Iya, dia di mana belajar kata antum? Dengan mungkin dengan iblis dia belajar. Dia mengaku belajar di Bermuda. Disebutkan oleh salah seorang wartawan Isa Daud bahwa Muhammad Isa Daud itu bahwa di atas dunia ini yang bisa melewati Bermuda cuma dua orang saja. Orang yang soleh dan kuat imannya dan orang yang toleh seperti semisal David baru bisa lewat Bahuta. Kalau tidak hilang, tidak menentu. Sudah berapa pesawat dan sudah berapa kapal hilang di tempat daerah itu. Dan eh, Allah sudah menggambarkan bahwa arsnya iblis di atas air. Dan bahkan dia singkapkan juga bahwasanya bermuda itu yaitu tempat perkumpulan pusat jin. Benar terlepas benar salahnya dugaannya tersebut yang jelas bahwa samudra, air laut dan sebagainya adalah sarang jin. Orang tua saya nelayan dan dia nyaris setiap dia keluar, setiap dia nelayan, setiap, setiap dia cari ikan, teri misalnya dan sebagainya, dia nyaris setiap terus dia melihat jin itu, nampak menampakkan dan sebagainya. Mereka cara cara mengusir jin dicarutinya saja. Sehingga jin takut kalau jin jin itu e, eh, kaidah dalam jin, kalau Anda takut dengannya dia berani. Takutnya Anda dengan jin sama takutnya jin dengan Anda. Jadi begitu. Kalau Anda takut berarti dia berani. Kalau dia berani, Anda takut. Kalau Anda berani, nah dia takut. Begitu antara Oleh sebab itu ada sebagian orang jin berani menampakkan dirinya, ada sebagian jin tidak berani menampakkan dirinya ada ikhwan di di buat di apa namanya awal kali subhanallah dia tempati di di rumah di di tengah kelapa sawit eh, kelapa sawit dia dia rumah sendirian kebetulan ikhwan kita jam satu malam anaknya menangis meraung sehabis-habisnya Ya dengan gayanya udah pusing sibuk dia gimana ditelanjangnya anaknya dibuat keliling ditantangnya jin tuh kalau kau berani benar dengan saya, lawan saya, jangan lawan anak saya. Semenjak itu tidak ada lagi yang ganggu dia. Kebetulan yang karena udah agak aman, yang punya tanah minta rumah itu rumah itu pindah ya. Setelah pindah, seminggu setelah itu datang ke rumah bapak kita ikhwan kita itu. Dia bilang, "Bro, saya mau pindah lagi, Pak. Lo kenapa?" Pernah tiap hari nampak saya kepala aja, tangan julur, sebagainya. Eh, berarti kita katakan bahwa jin itu menampakkan diri kalau seandainya kita tidak apalagi sering nonton film. Nah, ini juga ada namanya kismis atau di antara alam. <laughs> Subhanallah dan dan dan jangan terapkan rasa takut ke hantu kepada anak-anak. Bagi anda yang sudah punya anak, jangan terapkan. Jangan takut-takuti anak itu dengan hantu, jangan. Jangan biasakan. Iya dan hantu, iya dan hantu. Jangan biasakan. Biasakan dia berani dan jangan takut dengan hantu. Allah alam. Bismillah. Jadi jual beli jin hukumnya haram karena di dalam Islam tidak dibenarkan kita saling memanfaatkan antara manusia dengan jin. Ya, Allah alam. Tapi kita tidak mengingkari memang bisa jin membantu manusia. Akan tapi dengan syarat-syarat. Dan jangan tertipu dengan zahir. Karena sebagian jin secara zahirnya lakukan sholat, lakukan puasa putih, puasa putih apalah namanya dan sebagainya. Akan tapi dibalik anda itu di balik Anda tidak mengenal dia ketika dia khalwat dan sebagainya dia melakukan kesirikan yang melebihi siriknya Firaun dan Haman. Allah a'lam bishawab. Masalah kredit mudah-mudahan bisa kita uh, bahas bersamaan dengan kitab buyur dan uh, mudah-mudahan ada juga tulisan sedikit banyaknya tentang masalah itu. Jadi kita undurkan jawabannya sampai waktunya Allah alam bisawab. Ya, silakan. Ya. Gitu. Ya, e, jual beli mata uang. Kalau seandainya dia satu jenis, money changer maksud Anda kan? Kalau dia satu jenis, misalnya di Pulau Gadung dan sebagainya, terminal, itu ada jual 1100 uang apa? Misalnya 1000 Anda uang Anda ingin uang receh, menjadi 900 nah butuh uang raja untuk nelpon mereka keliling-keliling 900 nah ini riba tidak syak lagi akan tetapi kalau seandainya berbeda jenis misalnya rupiah dengan dolar dolar dengan uh, real rupiah dengan ringgit dan sebagainya maka ini tidak dipermasalahkan bahkan sebagian ikhwan menanyakan tentang bisnis berbisnis dengan mata uang misalnya eh, kita punya uang 10 ribu dolar Amerika dan kita lihat Indonesia sekarang lagi murah dolar nih, kita beli rupiah besoknya naik kita jual lagi kan berbisnis tuh dengan itu sebagian mereka menjawab itu diperbolehkan akan tapi pembahasan tentang